Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla Wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.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 Disebutkan pada pertemuan-pertemuan telah lewat apa yang dibawakan oleh beliau rahimahullah taala hadza dzikr bayan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. ini adalah penjelasan penyebutan tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian boleh sebutkan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada nama-nama dan sifatnya, kemudian beriman kepada para malaikat sudah kita sebutkan, kemudian juga beriman kepada para nabi, demikian juga kitab-kitab beriman kepada kenabian Nabi Muhammad SAW tentang syafaat beliau tentang Isra Mi'raj. Demikian juga keimanan tentang hari akhir, tentang surga dan neraka. Bahkan kita sebutkan penjelasan secara panjang lebar dari buku Hadil Arwah ila Biladil Afrah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang sifat-sifat surga, tingkatan-tingkatannya, macam-macamnya. Demikian juga tentang neraka, keimanan terhadap surga, demikian juga neraka. Dan sekarang kita masih membahas ya tentang masalah kodok wal kodar tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah lewat pembahasan seperti ini kodok dan kodar, tapi di sini beliau menyebutkan lagi sebagian tentang permasalahan tersebut. <clears throat> Disebutkan pada pertemuan terlewat bahwa istitoah kemampuan maka dibagi menjadi dua kemampuan yang tidak bisa kemudian seorang hamba masuk padanya ya ini seperti salamatul alah keselamatan alat anggota badan dia maka ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala seperti seseorang dalam keadaan dilahirkan buta maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala demikian juga dalam badan cacat demikian juga mempunyai kekurangan dalam anggota badan dia. Maka ini datang dari Allah swt untuk dia bersabar. Dan seperti ini seorang tidak dibebani padanya. Kalau dia kemudian dalam badan buta maka tidak dibebani untuk kemudian sesuatu yang dia tidak mampu padanya atau mamanya tidak bisa berjalan sehingga tidak bisa berdiri maka seperti ini tidak wajib bagi dia sholat dalam badan berdiri sebagaimana telah lewat pembahasannya Kemudian ada kemampuan yang dia itu adalah menjadi kehendak dia. Kemampuan untuk kemudian berbuat, beramal soleh. Bahkan kemampuan juga untuk dia berbuat kemaksiatan. Ini dikenal dengan yakni perbuatan hamba ikhtiari yang dia bisa memilih padanya. Ya demikian. Sebutkan bahwa afalul ibad perbuatan hamba itu ada dua. Yang pertama adalah kismun ikhtiari, Jenis yang pertama yang dia itu bisa memilih. Wa walladhi yajidul insan min nafsihi qudrah fi tahakum bih. Yani perbuatan hamba yang dia itu mampu untuk menghukuminya. Umpamanya dia ingin sholat, maka dia mampu untuk kemudian melakukan sholat. Atau dia tidak ingin sholat, ataupun dia berpuasa atau tidak berpuasa, maka ini namanya fi'lu ihtiyari, perbuatan yang dia itu memilih. Kemudian kesemun yang dia itu itirori, perbuatan hamba yang dia itu itirori, tidak bisa tidak maka dia melakukan. Kalau yang tadi dia bisa memilih, bisa taat, bisa kemudian bermaksiat, bisa dia berdiri, bisa duduk. Ya, bisa dia berjalan atau dia tidak berjalan, puasa atau tidak puasa. Sedangkan jenis yang kedua yaitu kesemun itirori. Ini terpaksa, tidak bisa tidak untuk kemudian dia melakukannya. Maka ini adalah kebalikan yang pertama tadi. Haitsu la yajid al-abdu min nafsi kudroh ala manihi. Yang mana hamba tidak mampu untuk menolaknya. Kalau yang tadi ikhtiari bisa memilih. Seperti ya harokatil murtais. Ini gerakannya seseorang ketika sakit menggigil dia. Seorang pemain sakit dalam keadaan dia sakit demam maka tidak bisa untuk kemudian dia menahan dirinya untuk tidak menggigil karena dia dalam keadaan demam. Ya, demikian juga al uruk an-nabidah atau nabidatil qalb yaitu denyut ya denyut dari darah kita ini denyut nadi gerakan darah ya demikian juga ya ini ketika kita bernafas denyut nadi demikian juga gerakan darah maka seperti itu tidak bisa kita menghalangi bisa nggak kita menghalangi kemudian ya dada kita ini bernafas demikian juga ya, ini gerakan dari darah kita ini mengalir tidak bisa ya demikian disebutkan sebagian juga menyebutkan seperti harokatul asjar gerakan pohon-pohon ya ketika terkena dia itu angin maka seperti ini tidak bisa untuk kemudian menghalanginya Ya, demikian disebutkan para ulama. Jadi perbuatan hamba dia ada ada dua. Perbuatan dia itu ikhtiari. Perbuatan dia bisa memilih. Ya. Yang dia bisa menghukumi sendiri, aku mau sholat atau tidak sholat, aku puasa atau tidak puasa. Demikian juga yang lainnya. Jadi orang yang baik atau orang yang tidak baik atau yang sebaliknya. Yang kedua tadi itirori, perbuatan yang tidak bisa dia menghalangi. Seperti gerakan ya darah kita, demikian juga nafas, nafas kita, demikian juga ketika kita sakit kemudian menggigil dan semisalnya. Kemudian juga disebutkan ya tentang tidak bisa seorang kemudian beralasan dengan dengan takdir terhadap kemaksiatan yang dia lakukan. Ya disebutkan di sini beberapa bantahan orang yang dia itu beralasan dengan apa? Dengan takdir terhadap kemaksiatan yang dia lakukan. Setelah sebelumnya juga disebutkan bahwa keimanan kepada takdir ini mengulangi apa yang telah lewat. Keimanan kepada takdir tidak bisa sempurna pada seorang hamba itu kecuali apabila terkumpul di situ empat perkara. Ya bisa ditulis bahwa keimanan kepada takdir layatimu ila bi arbati umur. Sungai Syekh Utsaimin di syarah atau penjelasan Lumatul Itiqad. Al iman bil qadar layatimu ila bi arbati umur. Keimanan terhadap takdir tidak sempurna kecuali dengan empat perkara. Yang pertama al iman bi anna Allah alimun kulima alimu yakun Keimanan bahwa sungguhnya Allah SWT mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Jumlatan wa tafsilan secara global atau secara menyeluruh ataupun secara rinci. Bi ilmin bikin dengan ilmu yang telah lewat. Ya bisa ditulis bahwa keimanan kepada takdir tidak sempurna kecuali dengan seorang meyakini empat perkara ini. Yang pertama keimanan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu secara global tahu global global itu secara garis besar secara umum Allah tahu tahu wa tafsilan demikian juga secara rinci secara rinci umpamanya ya si A umurnya demikian si B umurnya demikian ya si C demikian demikian kemudian pohon itu dia akan berbuah ya berapa buahnya demikian juga kapan dia nanti akan dipanen dan sebagainya secara rinci Demikian juga secara garis besar ya, tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam surga jumlahnya demikian, masuk dalam neraka adalah demikian. Ya, ini sebagai contoh. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu itu secara rinci, demikian juga secara secara umum, secara garis besar. Dengan ilmu yang telah lewat. Allah telah mengetahui itu semua. Dalilnya adalah dalam Al-Qur'an surat Hajj Surat Hajj ayat yang ke-70. Alam ta'lam anallah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Ketahuilah Tidakkah kamu tahu sungguh Allah mengetahui apa yang di langit demikian juga yang di bumi. Ini yang pertama. Beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala harus diikuti dengan empat perkara. Yang pertama kita mengetahui bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Allah sudah mengetahui semuanya. Yang akan terjadi semuanya. Secara rinci demikian juga secara umum. Kemudian asal yang kedua, an Allah kata filail mahfud maqadir kulli syai. Allah menulis di Lauhil Mahfud takdir-takdir segala sesuatu. Ya, kalau yang pertama tadi dikenal dengan apa? Al-ilmu. Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Yang kedua adalah Al-Kitabah. Allah telah menuliskan di Lauhil Mahfud apa yang dia akan terjadi. Ya, setelah Allah mengetahui kemudian disebutkan dalam hadis Allah merintahkan kepada kolam kepada pena untuk menulis segala sesuatu sampai hari kiamat. Ya demikian juga disebutkan dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah. Ya bahwa Nabi SAW beliau mengatakan Inna Allah qadara maqadir khalq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi khamsina alfasana. Allah telah mentakdirkan takdir-takdir makhluk itu sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi 50 ribu tahun. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah me, telah menulis, memerintahkan kolam ini untuk menulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit-langit dan bumi. Kemudian asalis yang ketiga apa? Ya, ketika seorang beriman kepada takdir, maka dia juga harus beriman kepada empat perkara yang ketiga adalah yang dikenal dengan al-iradah atau al-masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun berkehendak Innahu la yakunu syai' fi samawati ard illa bi iradatillah wa masyiatihi. Tidak ada suatu di langit-langit demikian juga di bumi kecuali dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah mengetahui tadi al-ilmu, kemudian Allah memerintahkan pena untuk menulis. Bahkan 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian berkehendak. Sebagaimana sebuah ya di dalam Al-Qur'an di antara surat Al-An'am ayat ke-125, "Fama yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrul Islam." Barang siapa Allah kendaki untuk Allah memberikan hidayah kepada dia, Allah lapangkan hati dia kepada Islam. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya wa matasyauna illa Allah rabbul alamin. Tidaklah Kalian berkehendak kecuali apa yang Allah kehendak. Allah kehendaki. Rabbul alamin. Jadi yang ketiga adalah al-masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengetahui kemudian menulis, perintahkan kolam untuk menulis makhluk Allah Subhanahu wa taala termasuk makhluk-makhluk yang pertama yang diciptakan. Dan yang benar sebelumnya ada yaitu apa? Arsh. Sehingga sana Allah Subhanahu wa taala itu makhluk yang paling pertama. Kemudian yang ketiga tadi, yaitu al-masyiah. Tidaklah sesuatu terjadi di muka bumi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting sekali. Nanti akan berkaitan dengan bahasan yang akan kita akan sebutkan tentang usaha manusia. Ya, yang ketiga yaitu apa tadi al-masyiah. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian yang keempat, Arabi anna kulla syai' bi samawati wal makhluqun lillah. Segala sesuatu di muka bumi, demikian juga di langit-langit, itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikenal dengan al-khalqu, penciptaan. Ya, demikian. Jadi tidak sempurna keimanan seorang terhadap takdir kecuali dengan empat perkara ini. Yang pertama, al-ilmu, mengetahui Allah itu mengetahui segala sesuatu, meyakini, beriman Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala menulis di Lauhul Mahfud apa yang akan terjadi. Yang ketiga adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bantahan untuk orang-orang Qadariyah. Namanya Qadariyah tapi malah menolak takdir. Seseorang itulah yang yang menciptakan perbuatan dia sendiri. Tidak ada itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Dia tidak meyakini ya hal yang ketiga ini. masih Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Jadi dia tidak orang-orang Qadariyah ini tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak. Sampai dikatakan mereka orang-orang Qadariyah ini termasuk Majusi. Ya Majusi umat ini, sebagian mensahihkan hadis tersebut. Qadariyah Majusi hadil ummah. Qadariyah itu adalah Majusinya umat ini. Nanti Insya Allah akan sebutkan. Kemudian yang keempat, tidak sempurna iman seorang terhadap takdir ini kecuali yang keempat tadi, yaitu dengan meyakini bahwa Allah menciptakan. Ya, anakul syai' fi samawati ard makhluqun lillah. Segala sesuatu di langit-langit demikian juga di bumi itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian kita akan masuk berikutnya apa dibawakan oleh beliau Allah taala. Qala rahimullah taala wa af'alul ibad hiya khalqullah wa kasbun minal ibad. Ini juga tergelincir di situ kelompok-kelompok yang bermacam-macam. Wa af'alul ibad ya bisa ditulis kaidah yang penting ini. Wa af'alul ibad hiya khalqullah dan perbuatan-perbuatan hamba dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an jelas disebutkan Huwallazi khalaqakum ta'malun. Allah adalah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Apa yang kita lakukan itu adalah itu adalah ciptaan Allah SWT. Perbuatan kita itu adalah ciptaan Allah SWT. Oleh karena itu beliau menyebutkan di sini waaf af'alul ibad hiya khalqullah dan perbuatan-perbuatan hamba itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ditambahkan lagi ini dan ini penting. Wa kasbun minal ibad dan usaha itu dari hamba usaha itu dari hamba. Perbuatan kita itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan lalu kita bagaimana? Ya kita berusaha. Berusaha jadi orang yang baik, berusaha dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Sehingga dari sini ya, tergelincir di situ dua kelompok, yaitu siapa? Jabariyah. Ya, Jabariyah apa Jabar? Dari kalimat Jabar yaitu paksa. Ya ini seakan-akan Allah SWT memaksa seseorang. Seseorang itu seperti apa? Seperti pohon yang ditiup angin. Seperti tadi yang kita sebutkan juga, harokatil murtais, orang yang sedang ya menggigil karena sakit. Tidak bisa dia kemudian menahan gigilan itu. Demikian juga gerakan denyut, ya denyut nadi. Seseorang, ya kalau dia itu masih hidup, darahnya kan terus mengalir dan bergerak. Demikian juga ya denyut yang ada di dada seorang, nafas dia itu bergerak. Sekarang kan demikian. Bagi mereka orang-orang Jabariyah manusia itu tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai kehendak, tidak mempunyai kemampuan. Sehingga di sini boleh menyebutkan Wakas bun minal ibad untuk membantah orang-orang Jabariyah dan usaha dari hamba menunjukkan hamba itu bisa berusaha. Hamba itu bisa berusaha. Karena tadi kita sebutkan bahwa perbuatan hamba ada dua. Ya kita ulangi mungkin bisa ditulis Fa'alul ibad kisman. Perbuatan hamba itu ada dua. Dan itu kita bisa rasakan. Oleh karena itu juga tadi kita sebutkan tentang bantahan orang yang ya berasal dengan takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap kemaksiatan yang dilakukan, maka ini adalah salah. Perbuatan hamba ada dua. Yang pertama adalah kismun ikhtiari. Kita ulangi tadi. Ya, Jenis yang pertama adalah perbuatan yang dia bisa memilih, ikhtiar bisa memilih ke kanan, ke kiri, sholat atau tidak sholat, puasa atau tidak. Tidak ada orang kemudian mengatakan, Wah, aku dipaksa untuk kemudian tidak sholat. Tidak sholat, berwudu, kamu sholat. Siapa yang maksa? Ya, secara hakikat kita bisa perhatikan dengan mata kita. Bahwa orang ini bisa ambil air wudhu atau tidak kan demikian. Bisa sholat atau tidak. Tidak bisa dia kemudian beralasan. Ini aku dipaksa, Tidak bisa. Kamu berwudhu itu kamu melakukan perbuatan sendiri. Wakas bun minal ibad. Ya usaha itu dari hamba. Maka ini bantahan untuk orang-orang Jabariyah yang mengatakan bahwa dia itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ketika bermaksiat. Demikian juga afal ibad ya khalqullah, perbuatan hamba itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bantahan untuk siapa? Untuk orang-orang qadariyah. Qadariyah tadi yang men meniadakan apa takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Jadi perbuatan hamba ada dua yang tadi kismun ikhtiari yaitu dia bisa memilih yang dia bisa menghukumi sendiri dengan sadar dia bisa menghukumi dia itu apa yang dia akan lakukan. Yang kedua adalah kismun itiror yang dia tidak bisa untuk kemudian menolaknya. Seperti tadi kita sebutkan gerakan ya nafas dia, tidak bisa dia tahan. Bisa nggak dia menahan gerakan nafas dia? Dia meninggal. Dia berjalan apa adanya. Demikian juga gerakan darah. Ya demikian. <clears throat> Jadi di dalam permasalahan ini ya dari lafaz ini afal ibad hiya qaulullah wa kasbun minal ibad tergelincir di situ dua kelompok tadi yaitu Jabariyah demikian juga Qadariyah. <clears throat> Sebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Is taala menjelaskan apa yang dibangun Imam Tahawi tadi. Ya. Walaupun di situ ada juga sekelompok yang dalam keadaan nama dan sifat tentang masalah nama dan sifat juga terjadi mereka dalam keadaan bingung yaitu orang-orang asyairah yang banyak di sekitar kita orang-orang Asy'ariyah. Ya sampai kemudian saking bingungnya dia menetapkan nama dan sifat Allah itu nama ya ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama dan sifatnya ada di situ eh, apa dibagi menjadi tiga sifat wajib, kemudian juga eh, sifat jais, kemudian mustahil dan sebagainya. Juga menyebutkan 20, menyebutkan dengan syair-syairnya. Ya Allah wujud kita mbakok, mukhalafatul lihawadizil dan sebagainya yang dulu kita pernah mungkin mempelajarinya. Itu adalah keadaan yang dia itu keadaan membingungkan, keadaan yang bingung demikian. Adapun alusun wal jamaah jelas bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu maklum lana, maknahu. Maknanya diketahui, tetapi bagaimananya maka itu menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas. Adapun bagaimana bagaimana itu adalah majhul. Kita tidak mengetahui. Sehingga jelas ketika nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, masalah nama Allah umpamanya Allah turun seperti malam yang terakhir, turun ya turun sudah selesai. Bagaimana kita nggak tahu. Kalau mereka bingung, ya dalam keadaan bingung ketika permasalahan-permasalahan seperti ini. Ulah alam. Ya demikian disebutkan. Al-Imam bin Wabilis belum mengatakan ikhtilaf panas fi afal ibad al-ikhtiyariyah. Berselisih manusia tentang perbuatan-perbuatan hamba yang dia itu ikhtiyariyah yang dia bisa pilih. Adapun kita sudah jelas tadi, bahwa perbuatan hamba ada dua. Ada yang ikhtiariah yang dia bisa memilih ke kanan ke kiri, makan, minum, sholat atau enggak. Ya taat atau maksiat bisa. Secara mata kita, kita bisa lihat bahwa dia itu bisa memilih. Tapi di situ ada kelompok yang kemudian tadi seperti Jabariyah. Ya, itu merasa bahwa dia itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasamat Jabariyah wa raisuhum Jam bin Sofan As-Samarqandi eh, maka berkeyakinan orang-orang Jabariyah dan pemimpin mereka adalah Jam bin Sofan Asamarkondi Ya, sudah kita lewat membahas orang ini. Anat tadbir fi afalil khalq kulluha lillahi ta'ala. Sesungguhnya pengaturan perbuatan hamba semuanya itu perbuatan-perbuatan makhluk semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di situ kehendak bagi manusia. Wahya kulluha itirariyah, semua itu adalah itirariyah dipaksa bagi mereka demikian. Seorang itu adalah seperti pohon yang ditiup angin, sudah. Seperti gerakan apa? Gerakan denyut darah. Demikian juga gerakan nafas. Ini bagi mereka seperti itu. Ya. Dan idofahnya itu idofah kepada makhluk itu gerakan makhluk itu adalah majas saja, bukan yang sebenarnya. Ya, demikian. Wa wakabila wa qabilatuhum al-mu'tazilah. Kebalikannya Mu'tazilah yaitu juga yaitu apa Mu'tazilah? yang disitu ada padanya juga kodariah Kebalikannya ini. Jamil afal ikhtiariah min jamil hayawanat. Ya bihol kiha la ta'alluq laha bihol Semua perbuatan hamba yang dia itu bisa memilih semuanya itu adalah tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Ya demikian. Ya, jadi dalam masalah ini ada dua kelompok, Jabariyah dan Qadariyah. Tadi kita sebutkan. <clears throat> Kemudian beliau menyebutkan ya membawakan dalil-dalil seakan-akan alasan bagi orang-orang Jabariyah dan seakan-akan sebagai alasan bagi Qadariyah. Ya, demikian. Beliau mengatakan di sini, "Faqulu dalil sahih yuqimu al-jabari, semua dalil yang sahih dari Al-Qur'an demikian juga hadis yang mereka bawakan. Ini penting kalimat ini. Fa inna yudul ala anna Allah khaliqun kulli Semuanya menunjukkan bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu. Ya wa anu ala kulli syai'in qadir dan Allah adalah mampu atas segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah mampu untuk membuat segala sesuatu. Dan sungguhnya perbuatan-perbuatan hamba itu min makhluk makhluqati termasuk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan hamba termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau mengatakan waliyadul anala abda laysa bi fa'il fi haqiqah. Itu semua tetapi tidak menunjukkan bahwa hamba itu tidak mempunyai ya perbuatan secara hakikat la murid wala mukhtar tidak ada keinginan tidak ada pilihan jadi tidak menunjukkan demikian jadi semua dalil yang dibawakan oleh orang-orang Jabariyah yang menunjukkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu orang Jabariyah seakan-akan dipaksakan mengatakan demikian kan itu menunjukkan memang bahwa Allah itu adalah menciptakan segala sesuatu Allah itu mampu atas segala sesuatu juga. Tetapi tidak menunjukkan bahwa hamba itu tidak punya kehendak untuk berbuat itu yang perlu di, diingat jadi tidaklah dalil yang dibawakan oleh orang-orang Jabariyah ya bahwa ya tidak dibawakan oleh mereka itu kecuali ya bantuan untuk mereka sendiri kecuali itu adalah bantuan untuk mereka sendiri memang di situ menunjukkan bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu dan Allah itu adalah mampu atas segala sesuatu tetapi tidak berarti menunjukkan bahwa hamba itu tidak berbuat sama sekali. Ah itu yang penting diingat. Demikian juga kebalikannya. Wa dalil sahih yuqimu qadari. Semua dalil sahih, semua dalil yang benar yang orang-orang qadariyah itu menetapkannya fa inna yadul ana abda fa'ilun li fi'li haqiqatan. Lihat kebalikannya. Semua dalil sahih, kita yakini sahih memang. Yang dibawa oleh orang qadari itu lawannya Jabari tadi. Itu yang menunjukkan bahwa hamba itu benar-benar berbuat Ya kan? Dan manusia atau hamba itu benar-benar memilih. Ya. Dan idofahnya penyandar memang perbuatan dia. Tetapi apa? La ya dulu ala ana. Anahu ghairu magrunilah bukan juga menunjukkan bahwa perbuatan mereka itu bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Inilah yang luput pada mereka berdua ini. Jadi mereka itu adalah torfan nakidon. Dua pojok yang saling berbenturan. Dua kelompok ini sama-sama ekstrim. Ya, sebenarnya apa yang dibawa oleh mereka itu bantan untuk satunya. Yang satunya juga bantuan untuk yang yang satunya. Ya, demikian. Semua dalil yang ditunjukkan oleh orang Jabari itu menunjukkan bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu. Allah itu mampu untuk membuat segala sesuatu, tetapi tidak menunjukkan bahwa hamba itu tidak bisa berbuat. Dan dalil yang dibawakan oleh orang-orang Qadariyah itu memang menunjukkan bahwa hamba itu berbuat. Hamba itu adalah bisa memilih, tetapi tidak menunjukkan bahwa perbuatan hamba itu Ya, bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Lalu bagaimana? Ya, kita harus meyakini. Kita harus meyakini bahwa bagi seorang itu adalah berbuat. Ini yang penting, ya, bahwa orang-orang lusunah meyakini bahwa untuk hamba itu berbuat dan Allah SWT telah mentakdirkannya selesai ya selesai jadi demikian kita harus meyakini bahwa kita ini ada pilihan untuk berbuat untuk sholat atau tidak sholat dan apa yang kita lakukan itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya mudah cuma mereka membuat ya membuat dalil-dalil yang seakan mendorong mereka ya membantu mereka. Demikian juga kelompok yang satu lagi ya membuat dalil, mengambil dalil yang kemudian seakan-akan mendukung mereka. Bahkan disebutkan di sini oleh beliau Al-Imam Ibnu Abil wa taala wa hadallahu mu'minin ahla sunnah dan Allah SWT memberikan hidayah kepada orang-orang beriman orang-orang ahlu sunnah lima khtalafu fihi minal haqi bi'idnih terhadap apa yang mereka berselisih padanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang Jabriyah merasa yakin, wah ini pendapat batu benar. Seperti ya yang mereka jadikan dalil yang sering mereka sebutkan di surat Al-Anfal ayat ke-17 17 ya bisa ditulis dalil mereka ya dalil orang Jabariyah ini yang itu seakan-akan membantah apa kelompok yang satunya lagi yaitu Qadariyah demikian juga nanti Qadariyah mempunyai dalil lagi jadi dalilnya mereka ini surat Al-Anfal ayat ke-17 wa ma Romaita id walakin walakinallaha roma tidaklah engkau melempar ketika melempar akan tapi Allah yang melempar lihat ini seakan-akan mereka dipaksa kan itu wa ma Romaita id walakin walakinallaha roma Tidaklah engkau melempar, wahai Muhammad, ketika engkau melempar, kecuali Allah yang melempar. Loh, ini berarti kan Allah yang melempar. Nah, seakan-akan mendukung mereka. Padahal adalah batil. Ya, padahal jelas di situ ada lafaz romaita, kamu melempar. Kalau kemudian melempar Allah SWT, kenapa di situ ada lafaz romaita engkau melempar? Ya, jadi di sini menunjukkan bantung mereka sendiri. Bahwa kita mempunyai kemampuan untuk melempar juga. Kita yang mengambil sebab dengan melempar itu menunjukkan bahwa hamba itu apa mempunyai mempunyai kehendak mempunyai kemampuan ya bisa memilih untuk melempar atau tidak melempar hanya saja itu semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan taufik Allah Subhanahu wa taala ya demikian <clears throat> demikian juga sebagian mengatakan <clears throat> hadis bukan Imam Muslim hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengatakan, layat kulu ahadun al jannata bi amalihi. Tidaklah seorang pun masuk ke dalam surga dengan amalannya. Ya. Lalu maka mereka mengatakan para sahabat, "Wala anta ya Rasulullah, demikian juga engkau juga wahai Rasulullah." Wala kemudian mengatakan, "Wala ana tidak juga aku, illa yang Allah bi rahmatin min wa fadlin." Kecuali bahwa aku di, aku diberikan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan keutamaannya. Ya demikian. Jadi mereka beranggapan berarti untuk apa kita berbuat kalau kemudian semua itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya mudah. Ya. Di sini pak di sini adalah sebab ya bi amalihi, yakni dengan amal yang dia harus berbuat juga. Ya, dia harus dengan apa harus dia itu berbuat. Karena sebagian ayat menyebutkan batil kal jannatul lati uristumu bima kuntum ta'malun. Dan itu adalah surga yang diwariskan kepada kalian dengan apa yang kalian lakukan. nih, Ini bak di sini adalah sebagai bak sebab ya sebagai sebagai sebab. Ya demikian. <clears throat> Kemudian disebutkan ya di dalam pembahasan ini ada kelompok yang di itu adalah asyairah ya orang-orang Asyairah ini hampir mirip dengan orang-orang Jabariyah. Ini yang banyak ya di kalangan kita orang-orang Asyairah. Sehingga sebagian mereka yaitu tadi orang-orang sufi yang terlalu gulu, dia tidak tidak bekerja, tidak berusaha. Ya dengan keyakinan bahwa kalau sudah Allah takdirkan ya rezeki itu datang kepadaku. Ucapan mereka ini hampir mirip dengan ucapan orang-orang Jabariyah. Ya, jadi mereka itu orang-orang Asy'ariyah sebenarnya hampir mirip dengan ucapan apa? Orang-orang Jabariyah. Dia mengatakan yang orang-orang Asy'ariyah ini mengatakan bahwa <clears throat> alafal khalqul lirab. Ya, bahwa perbuatan itu adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang bahwa kasab atau usaha itu untuk hamba kasbun lil abdi sebagaimana tadi kita bahas di awal bahwa perbuatan hamba itu adalah ciptaan, Allah dan ya kasb atau usaha itu adalah dari hamba tapi makna usaha bagi mereka ini ya itu adalah apa usaha dari hamba itu hanya hanya majas itu hanya kinayah saja sebenarnya yang melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala Ya, pendapat mereka ini sebenarnya adalah mencocoki apa yang dimiliki oleh orang-orang ya Jabariyah. Kemudian juga dalam ya dalam hadis tadi hadis yang oleh Imam Muslim tadi hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW beliau mengatakan tidaklah masuk salah seorang kalian itu ke dalam surga dengan amalannya. Ya kemudian para sahabat mengatakan demikian juga engkau ya Rasulullah Kemudian Nabi mengatakan tidak juga aku. Kecuali bahwa Allah memberikan kepadaku rahmatnya. Menaungiku dengan rahmatnya dan keutamaannya. Sebagai para ulama seperti Ibnu Wazir taala beliau menyebutkan di Awasim wal Qawasim ya di buku beliau ini buku yang bagus beliau menyebutkan ya secara ringkas bahwa maksud dari hadis ini tadi karena kita harus menggabungkan juga di surat Az-Zuhruf ayat ke-72. Wa tilkal jannatul lati uristumu bima kuntum ta'malun dan itu surga adalah yang kuwariskan ya diwariskan dia itu untuk kalian bima kuntum ta'malun ya dengan sebab apa yang kalian lakukan. Bagaimana kita menggabungkan dua dua dalil ini tadi? Tadi hadis yang pertama di apa? Ya bisa ditulis hadis Jabir tadi bahwa Nabi mengatakan tidaklah masuk kalian itu ke surga dengan amalan kalian. Paham? La yadkhulu ahdukum al jannata bi amalihi. Tidaklah salah seorang kalian itu masuk surga dengan amalnya. Lihat hadis ini tadi. Tidaklah kalian masuk surga dengan amalannya. Tidak juga Nabi SAW. Kan demikian. Sedangkan ayat ini tadi seakan-akan menyebutkan bahwa surga itu dengan dengan amalan. Watil kal jannatul lati uristuma bima kuntum malun. Dan surga itu adalah apa yang diwariskan untuk kalian dengan sebab amal yang kata dengan sebab amal yang kalian, kalian lakukan. Lihat di ayat ini dikatakan bima kuntum tak malun. Ya, jadi di di ayat ini disebutkan bima kuntum tak malun. Surga itu bima kuntum tak malun dengan sebab apa yang kalian lakukan. Kalau hadis tadi dikatakan tidak masuk salah seorang ke dalam surga dengan amalannya. Sangat kan berbenturan kan? Bagaimana dudukan dua dalil ini? Tidak mungkin kita katakan bahwa kemudian Al-Quran ini adalah salah, tidak mungkin. Demikian juga hadis tadi dalam Sahih Muslim tidak ada seorang ulama mengatakan bahwa itu adalah doif. Hadis tadi katakan tidak masuk salah seorang kalian dalam surga dengan amalnya. Di ayat ini tadi katakan surga itu adalah dengan sebab apa yang kalian lakukan. Sana berbenturan kan? semua para ulama bahwa bak di sini adalah apa? sababiah Bak di sini adalah sebab. Sehingga bisa didudukkan di kedua dalil tersebut. Surga itu adalah kalau di ayat ini surga itu adalah sebagai balasan dengan sebab apa yang kalian lakukan. Ya, demikian. Kalau di dalam ayat tadi bahwa tidaklah kalian itu masuk surga dengan sekedar amalan kalian karena tidak sebanding tidak sebanding antara amalan kalian itu dengan surga yang demikian nikmatnya. Ya demikian. Jadi pak di sini sungai para ulama bima kuntum tak malun yaitu sababia. Ibnu Lazir belum mengatakan wa alam an ahla sunnah la yungkiruna anal jannah tudkhal bi amal. Ahlu sunnah tidak mengingkari bahwasanya surga itu dimasuki dengan amalan. Ahlu sunnah tidak mengingkari bahwasanya surga itu dimasuki dengan amalan. Ya, ya ini mana dengan sebab amalan sebagaimana kama warada fil Quran sebagaimana sesuai Al-Qur'an surga itu adalah ya diwariskan untuk kalian dengan amalan yang kalian lakukan kan demikian wa inna ma yunkiruna ma laysa fil Qur'an min kaunihi tastahiqu ala Allah bil amal hanyalah mereka lusunah itu mengingkari apa yang tidak ada dalam Al-Qur'an bahwa sungguhnya surga itu adalah hak yang harus dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya bukan Bukan berarti surga ini adalah sebagai kewajiban yang Allah SWT kemudian harus membalasnya kepada hamba tersebut. Ya, al-mabi'at bi asmaniha yang dijual dengan harganya. Bihaisu innahu la lil dari sisi bahwa tidak ada kelebihan dari orang yang yang menjual. Alal mustari terhadap orang yang membeli. Ya demikian. Jadi di sini menunjukkan bahwa sebenarnya amalan kita itu sebagai sebab saja. Dan tidak berarti kemudian amalan kita sebanding dengan surga demikian nikmat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang yang beriman. Wal Qur'ani nama nasu alal amal. Al-Qur'an menunjukkan bahwa sungguhnya amal la ala anal ba fihi lisaman al musawi bukan berarti bahwa ba bima kuntum itu baknya itu adalah sesuatu yang yang sebanding antara amalan dengan surga itu bukan. Ya demikian. Jadi bukan berarti kemudian kita memaksa untuk kemudian Allah SWT membalas orang yang beriman tidak tapi itu adalah bentuk keutamaan yang Allah berikan dan amalan itu adalah sebagai sebab amalan adalah sebagai sebab seorang untuk mendapatkan surga Allah SWT ya demikian jadi hadis yang tadi kita sebutkan tidaklah salah seorang kalian itu masuk surga dengan amalannya ini dengan sekedar amalannya tidak karena amalan kita ini tidak sebanding dengan kenikmatan yang ada dalam Al-Quran yang ada dalam surga tetapi amalan itu sebagai sebab ya amalan itu sebagai sebab <clears throat> Insyaallah demikian kita maja Sirah Nabawiyah.